Satu kenikmatan yang tidak semua orang mendapatkan kenikmatan yang seperti ini. Alhamdulillah keadaan kita insyaallah taala pada malam hari ini selesai kita melaksanakan salat maghrib kemudian kita menunggu dilaksanakannya salat insya' dan mengisi waktu menunggu dilaksanakannya salat insya kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang dia menunggu setelah dia melaksanakan satu ibadah untuk menunaikan ibadah wajib yang lainnya. Sebagaimana hal ini juga pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda Ala adullukum ala yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya Rasulullah قال اسبغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار صلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian, wahai para sahabat, suatu amalan yang dengan amalan itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan kalian. Akan menghapuskan dosa kalian. Iya, dan ini adalah keadaan kita. Keadaan kita yang tidak bisa lepas daripada dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kuncinya Ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Kalau kita belajar kaidah bahasa Arab, di sini memakai fiil mudhari yang salah satu faedahnya adalah yufidu al-istimrar. Terus menerus senantiasa. Ya ibadi, wahai hambaku, innakum sesungguhnya kalian, keadaan kalian itu tukhti'una. Senantiasa berbuat salah. Senantiasa berbuat dosa. Kita sadari maupun tidak kita sadari kita ketahui maupun tidak ketahui. Kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Billaili wan nahar. Pada malam hari dan juga pada siang hari. Keadaan kita. Mayoritas kita. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suatu amalan yang dengan amalan itu akan dihapuskan kesalahan kalian dan dosa kalian wa yarfa'u dan akan di tinggikan kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala ya Rasulullah. Tentu saja para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja kami ingin tahu dan kami ingin mengamalkan amalan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isbaghul wudhu'i 'ala al-makarih." Sempurnakanlah wudhu kalian tatkala kalian sedang mengalami kesulitan. Keadaan dingin, pengennya wudhu cepat-cepat misalnya. sempurna kan? Kalau kalian menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang menyulitkan kalian, maka berharap kita bahwasanya Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak langkah kita menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wantidharu salati ba'da salat. Menunggu salat setelah ditunaikannya salat. Pada likumur ribat kata Rasulullah dan itulah riba. Itulah riba. Padahal di dalam hadis yang lain dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ainani la tamassuhuma an-naru. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ainun bakat fi khasyatillah. Mata yang dia bisa menangis yang disebabkan oleh dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bertanya pada diri kita, pernah nggak kita menangis? Yang menangis itu disebabkan oleh rasa takut kita kepada Allah. Jangan-jangan nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam jahanam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Kemudian jenis mata yang kedua yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang dia berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ribat. Ini termasuk salah satu daripada ribat. Maka ini keutamaan yang sangat besar. Selesai melaksanakan sholat, menunggu sholat berikutnya, kemudian diisi dengan majalisul ilmi. Subhanallah. Akan tetapi, walakinna aktaran nasi la ya'lamun. Sebagian besar keadaan manusia tidak mengetahui yang demikian. Nah, kita masih pada masalah yang pertama, yaitu du'aul awliya'i wa salihin bahwasanya orang-orang ahlul jahiliyah min ahlil kitabi wal ummiyin dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan ummiyin mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan perantara orang-orang saleh dan juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Fauzan, Habibullah taala, "Fa hadhihi a'zamu masailil jahiliyyati." وهي عبادة الأولياء والصالحين من الأموات والغائبين والاستغاثة بهم والاستعادة بهم وطلب الحوائج منهم كما عليه عباد القبور اليوم تماما dan ini adalah masalah jahiliyah yang paling agung, yang paling besar, yaitu peribadahan mereka kepada wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang saleh dari kalangan orang-orang yang telah mati, orang-orang yang tidak ada dan mereka beristighosah kepada orang-orang mati tersebut, orang-orang soleh tersebut, orang-orang yang telah dikubur tersebut. Dan juga isti'adah kepada mereka. Meminta perlindungan kepada mereka. Dan juga meminta hajat-hajat mereka. Hajat-hajat untuk ditunaikan kepada mereka. Sebagaimana hal ini terjadi pada kalangan orang-orang kuburiyun, orang-orang yang penyembah kubur pada hari ini. Fa'ibadatul adrihatil an wa taqarrubu ila al-amwati wa du'a'uhum min dunillahi wal istighatsatu bihim hadha huwa ma kanat alayhi al-jahiliyyatu. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna 'inda Allah maka mereka yang menyembah kuburan-kuburan, tempat-tempat keramat, mendekatkan diri kepada orang-orang yang telah dikubur, berdoa kepada mereka dan menjadikan mereka sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, meminta tolong kepada mereka. Inilah keadaan yang dahulu orang-orang ahlul jahiliyah itu berada di atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat yang ke-18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." dan mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mana yadurruhum, apa-apa yang tidak bisa mendatangkan mara bahaya bagi mereka. Wala yanfa'uhum dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka. Wa yaquluna dan mereka mengatakan, yakni orang-orang yang menjadikan orang-orang soleh dan para wali Allah sebagai perantara tadi mengatakan haulai mereka itu adalah syufa'auna indallah mereka itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mengatakan kami nggak beribadah kepada mereka, kami nggak beribadah kepada mayit yang dikubur ini, tetapi kami menjadikan mereka itu adalah perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kemarin juga sudah kita jelaskan bahwasanya seluruh alasan mereka di dalam menjadikan sesuatu itu menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala telah dinafikan, telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat. Dalam satu ayat yang terdapat dalam surat Saba. Ayat yang ke-22. Masih ingat apa alasannya? Apa alasan orang-orang musyrikin itu menjadikan sesuatu yang dia sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu sehingga dia menyembah kepada perkara-perkara tersebut. Apa alasan yang mereka kemukakan? Atau apa alasan yang menjadikan mereka kalaupun mereka kalaupun itu diperbolehkan, itu diperbolehkan. Jadi menjadikan sesuatu itu tandingan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan yang pertama? Masih ingat? Apa, Mas? Yang pertama, berikutnya. Aharis, Abu Man Anto. Abu Ahmad. Apa alasan pertama? Nah, alasan pertama adalah bahwasanya mereka itu tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di langit dan di bumi. Kalaulah ada di antara sekutu-sekutu yang mereka jadikan tandingan selain Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuasaan di langit dan di bumi, maka bolehlah, ya kan? Masih bolehlah alasan yang diterima. Oh, dia beribadah kepada si fulan karena si fulan memiliki kekuasaan di muka bumi ataupun di langit. Padahal Allah menafikan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Qul id'u ladina za'amtum min dunillahi. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serulah orang-orang musyrikin itu yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. bahwasanya sesembahan yang mereka jadikan sesembahan selain Allah tabaraka wa taala la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil Iya kan? Kita saja kalau kita ingin hajat kita ditunaikan, kebutuhan kita diberikan. Terkadang kita mendekati kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan. Ya kan? Betul kan? Orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan maksud supaya apa? Supaya kalau kita memiliki suatu keperluan nanti mudah untuk dibantu. Mudah untuk ditunaikan. Maka kita merapat kepada e, kalau menginginkan sesuatu pengen segera dipenuhi eh, ke gubernur, ke presiden misalnya, ke orang-orang yang memiliki kekuasaan. Sebagian manusia kan begitu. Nah, karena mereka memiliki kekuasaan. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menafikan. Bahwasanya apa yang mereka sembah selain Allah berupa kuburan orang-orang soleh, berupa tempat-tempat keramat, berupa jin-jin, berupa para wali, kuburan para wali, dan lain sebagainya. Mereka nggak punya kekuasaan yang berada di langit maupun yang ada di bumi. Terus kalau nggak punya kekuasaan, mengapa Anda beribadah kepada mereka? Ini alasan pertama. Kemudian alasan kedua juga mereka selain nggak punya kekuasaan, mereka juga nggak punya andil di dalam penciptaan langit dan bumi, nggak punya saham, tidak punya saham dalam penciptaan langit dan bumi. Kemudian alasan yang ketiga adalah bahwasanya mereka juga bukan sebagai pembantu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan pembantu. Kalau mereka sudah nggak punya kekuasaan, nggak punya andil dalam kekuasaan tersebut juga bukan sebagai pembantu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Anda beribadah melalui mereka? Ditambah lagi mereka juga tidak bisa memberikan syafaat secara langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala wala tanfa'u syafa'atu indallahi illa man lah Tidak berguna syafaat mereka. Ya Allah, ini dia eh, dosanya banyak, maka ampunilah. Tidak berguna. Gak bisa langsung memberikan syafaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Illa man lah Kecuali yang memang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mengapa Anda beribadah melalui mereka itu semuanya? tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga berkaitan hukum meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk Apa hukumnya? Alright. Boleh nggak meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Eh, Maka boleh. Syaratnya dia mampu. Syaratnya mampu. Nah. Boleh. Mutlak. Tidak mutlak. Ada syaratnya. Dia di depan kita. Nah, saling melengkapi. Yang ini mampu, yang belakangnya di depan kita. Sama terus ya, Pak? Abu Rayyan. Abdul Aziz. Nah. Pak. Idem. Halo Mas Hari. Ayo Mas, Apa, Mas Zaid? Hampir sama, baik. Baik. Al-isti'anah bi ghairillah meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala boleh dipersyaratkan sebagian para ulama mengatakan tiga syarat yang terkumpul dalam hayyun qadirun hadirun. Ini syaratnya. Hayyun orang yang kita mintai pertolongan tersebut hayyun hidup. Hidup. Walaupun dia mampu misalnya, tapi kalau dia sudah mati nggak boleh. Misalnya kita mempunyai teman misalkan, kita meyakini dia sebenarnya mampu, kita sedang dianiaya oleh orang misalnya. Orang eh, kita punya teman yang dia bisa bela diri dan memiliki kekuatan. Sebenarnya dia mampu gitu secara secara manusiawi, tetapi kalau dia sudah mati ya nggak bisa. nggak boleh terjatuh ke dalam kesyirikan. Hayyun. Kemudian syarat kedua adalah qadirun. Hayyun qadirun. Mampu. Dia memang memiliki kemampuan terhadap perkara-perkara yang kita mintai tolong. Kalau seseorang meminta tolong untuk melancarkan rezekinya, mudah mendapatkan jodohnya, misalnya, ya dia tidak akan mampu mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dia tidak akan mampu. Maka tidak boleh meminta hal yang demikian. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah hadirun. Orang tersebut ada. Tidak gaib. Nah, walaupun dia mampu dan hidup, kalau nggak di depan ya nggak bisa. Nah, panggil nama saya tiga kali misalnya, nah, ini kesyirikan. Syirikan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Walaupun dia mampu dan walaupun dia hidup, tapi dia tidak hadir. Nah, hayyun qadirun hadirun. Ini syaratnya. Qala Allah taala wa kadzalika nafsu syai'il an haula'il quburiyuna idza nukishu wa nuhu an ibadatil quburi qalu nahnu la na'budul qubura li'anna al-ibadata lillahi lakin haula'i wasa'itu bainana wa bainallah wa syufa'u lana indahu hadha huwa alladhi anqarahu Allahu Demikian juga yang terjadi dalam keadaan pada hari ini yang terjadi pada orang-orang kuburiyun kalau kita debat mereka, kalau kita larang mereka dari perbuatan mereka, jangan. Kalian capek menyampaikan diri-diri kalian, berziarah ke kuburan wali ini, wali itu terus muter. An ibadihi, an ibadatil kubur. Kalau kita larang mereka dari beribadah kepada kuburan, qalu, niscaya mereka akan mengatakan, nahnu la na'budul kubura. Kami dalam berziarah-berziarah itu kami nggak beribadah kepada kuburan. Kami nggak meminta kepada Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Muria dan lain sebagainya. Li'annal ibadah talillah. Kami tahu ibadah itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Suf, so, perhatikan. Mereka juga faham. Lakin haulai akan tetapi mereka adalah wasaid wasilah. Mereka ini adalah sebagai perantara. Bainana wa bainallah. Antara kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syufa'a'u lana indahu. Dan mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Hada huwa ankarahu Allah ala ahli jahiliyati tamaman. Maka kita jawab, itulah alasan yang Anda kemukakan itulah yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan Anda itulah yang diingkari oleh Allah, yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah dan mereka beribadah kepada selain Allah. Mana yadurruhum apa-apa yang tidak bisa memberikan mara bahaya bagi mereka Walayan Fa'uhum dan juga tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka. Wayakulun, tetapi mereka mengatakan mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga, "Wa qala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." dan apa-apa yang mereka jadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak beribadah, tidak menyembah kepada mereka. Illa hanya saja yang kami inginkan adalah supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ma'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusharikuna yusharikuna Allah fil khalqi wa rizqi wal ihya'i wal imatati hum ya'tarifuna anna hadza lillah. Mereka tidak menyembah yakni orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin tidak beribadah kepada para wali-wali tadi. Pada pada orang-orang soleh yang telah dikubur tadi. Li'annahum dikarenakan mereka orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul jahiliyah. Yarawna, mereka mengetahui. Mereka memandang hal tersebut adalah bentuk dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu. Coba, maka dikatakan di dalam salah satu risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala Al-Qaidul Arba' kesyirikan kaum muslimin sebagian kaum muslimin sekarang ini aghlab lebih parah kedudukannya daripada kesyirikan pada orang-orang terdahulu. Kalau kesyirikan orang-orang sekarang mereka langsung meminta ada yang langsung meminta kepada yang dikubur. Tapi orang-orang dahulu, orang-orang musyrikin orang dahulu, mereka tahu kalau mereka meminta kepada yang dikubur ini, itulah kesyirikan. Itulah kesyirikan. Mereka memandang perbuatan tersebut sebagai bentuk penyekutuan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal penciptaan, pemberian rizki, mematik, menghidupkan dan juga mematikan. Mereka mengetahui itu semua adalah milik Allah, hak Allah Subhanahu wa taala. Wa innama abaduhum liyukarribuhum ila zulfa. Hanya saja mereka itu beribadah melalui orang-orang yang dikubur tadi itu bermaksud untuk mendekatkan diri diri mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Fayaqulun mereka mengatakan, oh, ya, ini orang-orang musyrikin, ahlul jahiliyah. Nahnu ubadun muznibun. Kami ini adalah seorang hamba yang banyak dosa. Banyak dosanya kami ini. Wahaulai rijalun salihuna. Dan mereka ini, para wali yang dikubur ini, orang-orang soleh ini adalah, mereka adalah orang-orang yang saleh lahum jahun mereka memiliki kedudukan indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kami kami ini banyak dosa senantiasa melakukan maksiat sementara mereka ini orang-orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah senantiasa taat mengaji membaca Al-Qur'an persangkaan mereka Fanuridu minhum ayatawassatu lana indallah maka kami menginginkan dari orang-orang yang dikubur ini menjadikan perantara untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Fi qabuli taubatina, dalam hal diterimanya taubat kami. Kami enggak pede, Enggak percaya diri kalau langsung bertaubat kepada Allah. Kami enggak merasa kurang serp kalau langsung beribadah atau berdoa langsung kepada Allah, meminta langsung kepada Allah, kalau enggak melalui mereka, kami merasa enggak akan diterima. Itu alasan orang-orang jahiliyah. Fi qabuli taubatina wa qabuli ibadatina. Di dalam diterimanya taubat kami dan juga diterimanya ibadah kami. Makanya mereka merasa kalau membaca Al-Quran di sisi kuburan itu lebih tenang, lebih khusyuk daripada membaca Al-Quran di masjid. Sholat di sisi kuburan mereka merasa itu lebih tenang, lebih khusyuk daripada dia sholat di masjid Allah Ta'ala. Bahkan di depan Ka'bah. Mereka merasa di sisi Ka'bah itu tidak lebih khusyuk daripada kalau mereka salat di sisi kuburan. وهكذا زين لهم الشياطين الإنس والجن هذا الأمر demikianlah syaitan memberikan keindahan kepada mereka terhadap apa-apa yang mereka lakukan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan manusia dan juga dari kalangan jin memberikan menggambarkan itu semua adalah perkara-perkara yang bagus yang mereka lakukan itu. Nah, fahadal wakil dan ini terjadi ya kan syaitan dari kalangan jin dan manusia oh bagus perbuatan bapak itu memang harus begitu kita mau menemui gubernur saja kita harus melalui perantara melalui ajudan Gak bisa langsung ketemu apalagi sama Allah nah وهكذا زين لهم الشيطان أعمالهم والعجيب dan yang lebih mengherankan lagi annahum al qur'ana mereka itu senantiasa membaca Al-Qur'an mereka membaca surat Yunus tadi dan juga surat Az-Zumar dan juga surat-surat yang lainnya yang berkaitan tentang larangan dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh mengherankan mereka membaca Al-Qur'an membaca surat Yasin Ya kalau mereka memahami isi daripada surat Yasin, sebenarnya sudah cukup bagi mereka. ويمرون على هذه الآيات ولا ينتبهون لها dan mereka melewati ayat-ayat yang tadi itu tetapi mereka tidak menjadikan pelajaran tidak mengerti terhadap ayat-ayat tersebut wa ma'a hadza yastamiruna ala ibadatil kubur bersamaan dengan itu mereka terus menerus keadaan mereka beribadah kepada kuburan Wahia min fi'lil jahiliyah dan inilah perilaku jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diselisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahada li'anhum lam ya'rifu ma kanat alaihi al-jahiliyah. Hal itu disebabkan dikarenakan mereka tidak mengenal, tidak mengetahui apa-apa perkara yang ahlul jahiliyah itu berdiri di atasnya. Makanya pada mukadimah di awal tadi, mukadimah sebelum kita masuk masalah yang pertama, Syekh memberikan sebuah syair. Ya kan? Syekh memberikan sebuah syair. Araftu syarra dali li syarri walakin litawakihi. Aku mengetahui suatu kejelekan itu bukan supaya aku mengikuti suatu kejelekan. Walakin litawakihi tetapi aku supaya berhati-hati menjauhi dari kejelekan tersebut. وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَشَرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَى فِيهِ Nah ini ke keadaannya. Orang yang tidak mengetahui suatu kejelekan, sebagian besarnya dia akan terjerumus di dalamnya. Tidak mengetahui apa itu perbuatan bid'ah, tidak mengetahui apa itu perbuatan syirik, apa itu hisbiyah. Yaqa fih. Dia akan terjerumus, terjatuh di dalamnya. Karena apa yang dia sangka tauhid itu adalah kesyirikan. Apa yang dia sangka itu adalah suatu sunnah, ternyata itu adalah suatu kebid'ahan. Apa yang dia sangka itu berasal dari Islam, ternyata itu adalah min ahlil jahiliyah. Makanya Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu dalam satu hadisnya beliau pernah berkata kepada Rasulullah bahwasanya kebanyakan para sahabat itu yas'aluna anil khair. Kebanyakan para sahabat itu bertanya tentang kebaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayu amalil afdal, amalan mana yang paling utama? Kebaikan. Ayul mu'minina afdal, orang mukmin bagaimana yang paling utama? Ayul mu'minina aqyas, kaum muslim yang paling bagaimana yang paling cerdas? Satu kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan ayyudrikani. Ini. Ini kaitnya, ini kaitnya, ini pengaitnya. Seseorang dia bertanya tentang kejelekan, mengetahui suatu kejelekan, makhafatan, takut ayyudrikani. Jangan-jangan kejelekan itu akan menimpa pada diriku. Sehingga dia bertanya tentang kejelekan. Nah, bukan Ditutup-tutupi. Buat apa antum bertanya hal yang demikian? Lah. Tapi dia bertanya tentang kejelekan supaya kejelekan tersebut tidak menimpa pada dirinya, pada keluarganya, pada kaum muslimin. Nah. kalau Syekh Habibullah Ta'ala ia min fi'lil jahiliyati wa hadha li'annahum lam ya'rifu ma kanat 'alayhi al-jahiliyatu lam ya'rifu anna hadha min umuril jahiliyah mereka tidak mengetahui bahasanya hal yang demikian termasuk dari perkara-perkara yang dipegangi, yang dijalankan oleh ahlul jahiliyah. Hada natijatul jahli bi umuril jahiliyah. Inilah buah dari kebodohan mereka terhadap perkara-perkara jahiliyah. Wakadhalika, yang demikian juga termasuk buah dari al-jahlu bi umuril Islam. Kebodohan terhadap perkara-perkara keislaman. Wakadhalika al-jahlu bil lughatil Ini juga termasuk buah dari kebodohan mereka terhadap lughah al Arabiyah bahasa Arab. Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab. Mereka baca, mereka sebagian sebagian lagi mereka hafalkan, tetapi mereka tidak memahami maknanya, tidak mengerti apa yang dikandung dari makna tersebut. Kemudian kita masuk matan berikutnya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Tsumma qala Syekh rahimahullahu taala, "Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ata bil ikhlasi wa akhbara annahu dinullah arsala bihi jami'ar rusuli wa annahu la yaqbalu min al-a'mali ila al khalis wa akhbara anna man fa'ala ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وهذه هي المسألة التي تفرق الناس من أجلها بين مؤمن وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله Kemudian Syekh rahimahullah taala melanjutkan wahadihi dan inilah perkara jahiliyah yang paling besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dengan keikhlasan bahwasanya ibadah itu langsung dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Wa dan memberikan kabar bahwasanya agama itu untuk Allah tabaraka wa taala saja dan yang demikian ini merupakan inti daripada syariat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh para rasul. Ya, waqala Nuh qaumihim Nuh berkata kepada kaumnya, "Wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Kemudian juga Nabiullah Hud kepada kaum 'Ad juga mengatakan hal yang sama, "Wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh" dan lain sebagainya. Kaum Syuaib kaum uh, Nabi uh, Nabi Su'aib juga Nabi Saleh juga mengatakan hal yang sama wa ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa annahu la yaqbalu min al-a'mali bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari suatu amalan kecuali amalan tersebut amalan yang ikhlas untuk Allah tabaraka wa taala saja dan mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang dianggap baik ada pada diri orang-orang jahiliyah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah haramkan baginya al-jannah, syurga, wa ma'wahun nar dan tempat kembalinya itu adalah di neraka. Wa hadhihi hiya al-mas'alatu dan ini adalah masalah suatu perkara allati tafarraqan nas yang dengannya manusia itu berpecah min ajliha baina mu'minin wa kafirin antara mukmin dan kafir Inilah suatu perkara yang dengannya manusia itu menjadi terpecah, terpisah. Disebabkan perkara ini, min ajliha. Disebabkan perkara ini, ini perkara tauhid yang dengannya seseorang dikenali sebagai seorang mukmin manakala dia mentauhidkan Allah tabaraka wa taala kemudian juga dikenali manusia sebagainya sebagai seorang kafir manakala dia menyekutukan Allah tabaraka wa taala wa indaha waqa'atil adawah dan kemudian terjadilah permusuhan disebabkan perkara ini, perkara tauhid. Wali ajliha syuri'a al-jihad dan disebabkan perkara ini juga kemudian disyariatkan adanya al-jihad. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala waqatiluhum dan perangilah mereka semuanya hatta sampai kemudian tidak ada fitnah, tidak ada kesyirikan Wayakuna dan kemudian agama itu hanya kemudian milik Allah tabaraka wa taala. Kemudian berkata sesoleh Fauzan, "Hal Allah azza wa jalla bihajatin ila ayaj'ala bainahu wa bainal 'abdi wasitah?" Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki hajat, memiliki kebutuhan? Ini tadi alasan mereka kan? Kita ini seperti yang kita mau ketemu gubernur, mau ketemu bupati, mau ketemu wali kota, kita nggak bisa langsung harus melalui perantara, harus melalui ajudan dan lain sebagainya. Hal Allah Azza wa Jalla bihajatin. Apakah Allah memiliki hajat? Apakah Allah memiliki kebutuhan? Ayaja'ala bainahu untuk menjadikan antara dia, yakni antara Allah wa bainal abdi dan antara hamba itu wasitah, perantara. Apa Allah memiliki kebutuhan hal yang demikian? Allah Jalla wa Ala qaribun mujibun yasma'u wa yara. Allah Subhanahu wa taala qarib, maha dekat, mujib, maha menjawab doa-doa hambanya. Yasma'u wa yara, maha mendengar dan juga maha mengetahui, maha melihat. Wa yarhamu wa yakbalu taubata an ibadihi dan memberikan rahmat kasih sayang dan menerima taubat dari hambanya walam ya'murna bittikhadil wasailti fi du'ai dan sama sekali tidak pernah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjadikan perantara-perantara di dalam berdoa kepadanya. Suf, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan perantara-perantara selain Allah Subhanahu wa taala di dalam berdoa, di dalam beribadah kepada mereka. Bal bahkan bi duai mubasyaratan, bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya mubasyaratan secara langsung, jangan melalui perantara. Jangan melalui keris-keris, jimat-jimat, meminta berkah jangan melalui tai kerbau, meminta berkah jangan melalui tempat-tempat yang dikeramatkan, gunung-gunung langsung kepada Allah. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Maka sembahlah Allah, beribadalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjadikan seluruh ibadah itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Ghafir. Ayat yang ke-14. Apa nama lain dari surat Ghafir? Kalau antum cari di sebagian musaf Al-Quran, Nggak akan ketemu surat Ghafir. Apa nama lainnya? Al-Mu'min. Ahsan. Al-Mu'minu. Nama lain dari surat Ghafir. Eh, jangan kaget. Sebagian musaf tidak ada. Ghafir. Adanya Al-Mu'min. Adanya Al-Mu'min. Begitu juga kalau e, sebagian mengatakan surat Al-Mu'min. Maksudnya surat Ghafir. Nah. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Ghafir juga ayat yang ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Dan Rabb kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala telah berkata, ini salah satu dalil juga bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran kalamullah ghairu makhluqin. Al-Quran kalamullah ghairu makhluq. Wa qala rabbukum. Jelas. Dan Rabb kalian telah berkata. Namanya orang berkata, pasti ada saut, ada suara, ada huruf. Nah ini. Ada huruf qaul dengan perkataan. Makanya sebagian ahli bahasa mendefinisikan al-jumlah qaulun mufradun. Qaul, qaulun mufradun. Al-saut yajtamilu bi ba'dil hurufil hijaiyah. Qaul, suara yang mengandung sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Suara artinya suara itu masmu' bisa didengar. Nah, Wakala Rabbukum dan Rabb kalian telah berkata, Ud'uni, beribadalah kalian, berdoalah kalian kepadaku. Langsung, subhanallah. Ud'uni, langsung kepadaku. Astajib lakum, maka aku akan jawab doa kalian. Allah nggak pernah mengatakan ud'uni biwasilati fulan wa fulan. Biwasaitati fulan wa fulan. Tapi langsung ud'uni astajib lakum Bahkan Allah melanjutkan innalladzina yastakbiruna an ibadati sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa langsung kepadaku kata Allah. Orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa langsung kepadaku dari beribadah langsung kepadaku ibadah di sini maknanya adalah doa. Di sini juga terdapat dalil bahwasanya doa itu adalah ibadah. Saya sayadkhuluna jahannam madakhirin maka kami akan masukkan mereka ke dalam jahannam yang menghinakan amarana Allahu bidu'aihi mubasyaratan Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa beribadah kepadanya mubasyaratan secara langsung walam ya'murna bittikhadil wasa'iti bainana wa bainahu dan Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk mengambil wasilah perantara antara kita dengan Allah tabaraka wa taala. Wa a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah masalah yang paling besar yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia masalah syirik. Dan ini adalah masalah kesyirikan. Iya, masalah kesyirikan amrun azim ini perkara yang sangat agung, perkara yang sangat dahsyat. Kesyirikan. Liannahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah wa arsalahu ila an-nasi awwala ma bada'a bid-da'wati ila tauhidillah wa inkari syirki wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu qulu la ilaha illallah tuflihu. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah mengutusnya kepada manusia hal pertama yang beliau mulai di dalam dakwahnya, pertama kali beliau mulai dalam dakwahnya itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Bukan perkara siasah. Awal mula dakwahnya bukan bagaimana cara merebut kekuasaan. Awal mula dakwahnya bagaimana menerapkan khilafah, menjadikan khilafah. Awal mula dakwahnya Rasulullah juga bukan bagaimana membentuk negara Islam, bukan. Tetapi awal mula dakwah Nabi alaihi salatu adalah mengajarkan tauhid. Mengajarkan supaya manusia beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan yang lainnya. Bukan yang lainnya. Bagaimana mendapatkan simpati, mendapatkan dukungan yang luas? Tidak. Tetapi bagaimana manusia bisa beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Sehingga setiap da'i, siapapun dia yang memulai dakwahnya bukan dengan dakwah tauhid, maka dia telah menyimpang dari tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inkari syirk dan awal mula dakwahnya beliau adalah selain menyerukan kepada tauhid, tetapi beliau juga mengingkari kesyirikan. Tidak semata-mata menyuruh kepada tauhid, tetapi kemudian bercengkrama atau e, ber, bersama-sama keadaannya dengan ahlu syirik. Tidak. Dua-duanya mendakwahkan tauhid dan mengingkari kesyirikan. Ini menunjukkan kesempurnaan. Seseorang juga tidak bisa dikatakan ahlu sunnah kalau sekedar mendakwahkan sunnah saja. Tapi tidak mengingkari kebidahan. Tidak mengingkari kebidahan. Mendakwahkan sunnah tapi bergaul dengan orang-orang yang mengingkari sunnah. Bercengkrama. Ini bukan ahlu sunnah. Bukan ahlu tauhid. Seseorang yang mendakwahkan tauhid tetapi tidak mengingkari kesyirikan. Nah. Gimana? adzan dulu apa mau dilanjut? adzan dulu. فالمؤذن يؤذن حمدكم صلى الله على آله وصحبه ومواله وبعد kita lanjutkan sedikit قال الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مسألة الشرك لأنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله وأرسله إلى الناس أول ما بدأ بدعوتي إلى توحيد الله عز وجل وإنكار شركي وكان صلى الله عليه وسلم يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فكان صلى الله عليه وسلم يغشاهم في مجتمعاتهم وفي منازلهم وفي أيام الموسم في الحج ويدعوهم إلى التوحيد ويذهب هنا وهناك كما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة وهذا أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم لأن هذا هو الأساس وهكذا يجب على الدعاة أن يهتموا بهذا الأمر وأن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد هي أهم شيء في da'watihim. Berkata Syekh Saleh Fauzan dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan Imam Bukhari juga Imam Muslim, "Umirtu an uqatilan nas." Aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Di riwayat yang lain, hatta yashhadu sampai mereka itu bersaksi. Sesungguhnya Eh, persaksian dengan pengetahuan itu nanti akan berbeda. Nanti pada bab yang lain mungkin bisa dibahas perbedaan antara al-ma'rifah kemudian juga asyuhud persaksian. Sampai mereka mengatakan atau mereka bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau mengatakan demikian, maka terjagalah mereka dariku darah-darah mereka dan juga harta-harta mereka. Artinya mereka adalah muslim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah beliau beliau mendatangi mereka orang-orang musyrikin di masyarakat masyarakat mereka di kabilah kabilah mereka di tempat di rumah-rumah mereka Rasulullah datangi dan juga di masa-masa di hari-hari pada musim haji dalam rangka menyeru mereka berdakwah kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah pergi ke sana dan ke sini dan ke sana pergi kemana-mana sebagaimana beliau pernah pergi ke Taif dalam rangka berdakwah kepada tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal peribadahan inilah awal mula yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memulai dakwahnya. Inilah awal mulanya. Beliau berdakwah memulai dengan tauhid, bukan dengan ikut dengan parlemen tidak, bukan dengan bagaimana supaya bisa merebut kekuasaan sehingga menciptakan kekacauan di negeri. Kaum muslimin tidak, tapi beliau memulai dakwahnya dengan tauhid, mengajarkan manusia, mengadakan muhadharah, muhadharah tauhid. Nah, itu Lian hadza huwa al-asas. Dikarenakan ini adalah al-asas, pondasi, landasan yang akan dibangun amalan itu di atasnya. Kalau landasannya saja sudah dibangun di tepi jurang sebagaimana kemarin, pertemuan kemarin kita singgung, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa wa ridwanin 'ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu 'ala syafa jurufin Apakah orang-orang yang membangun bangunannya itu di atas landasan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan mencari keridhaan Allah lebih baik tentu saja itu lebih baik daripada orang-orang yang membangun amalan-amalannya itu di tepi jurang, di tepi jurang. Sebentar lagi juga hanyut, sebentar lagi juga akan jatuh. Fanhara bihi ila nari jahannam. Kemudian dia jatuh berserta dengan amalannya yang dia bangun di atas asas, yang dia bangun di atas tepi jurang tadi itu yang rapuh, di atas kesyirikan panhara bihi ila nari jahannam. Dua-duanya jatuh ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hakadha yajibu ala du'ati. Demikianlah yang wajib atas setiap duat, atas setiap dai, atas setiap pendakwah seorang dai ayyahtamu bihadal amri untuk betul-betul memberikan ihtimam perhatian yang lebih kepada perkara ini, perkara tauhid wa yaj'alu da'wata dan jadikan dakwahnya itu ila tauhid kepada tauhid hiya ahammu syai'in fi da'watihim dan menjadikan dakwahnya kepada tauhid itu menjadi dakwah yang paling dia pentingkan di atas perkara-perkara yang yang lainnya. Nah, demikian mungkin yang bisa kita baca pada pertemuan pada malam hari ini. Nah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela menjalani rutinitas kehidupan kita, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk belajar. Sebagaimanapun yang kita dapat dari rezeki yang telah Allah bagi, mudah-mudahan menjadikan berkah bagi kita semuanya. Jadikan kita masih ada kesempatan untuk mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan keberkahannya menunjukkan keberkahan. Karena makna berkah itu adalah subutul khairi al-ilahi ala syai' itu namanya berkah. Adanya kebaikan ilahiyah, kebaikan yang Allah berikan kepada sesuatu. Itu namanya berkah. Nah, dan tidaklah Allah memberikan kebaikan kecuali dia akan meningkat dengan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.